وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillah malam hari ini kita terus melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tadi alhamdulillah sudah dikir dan mudah-mudahan malam hari ini malam turunnya rahmat, malam turunnya keridhaan, malam turunnya keberkahan dan malam hari ini pula insyaallah almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto berserta istri dan keluarga besarnya yang telah meninggalkan kita gembira karena kita kumpul di tempat ini mendoakan beliau-beliau semuanya. Amin. Kata lanjut lagi dengan doa-doa melalui lantunan solawat. Dan beriki ajeng kula pamer ke kali tiang-tiang Jakarta. Sebab kula niki tiang desa Nukok kula niki terkenal Habib Deso. jadi mumpung enten tiang-tiang Jakarta tak pol pol ke Bismillah. Bismillah. Rodok dredek sebab e, samping kanan Mas Tommy, samping kiri Pak Wiranto. Bismillah dredek ndredeg sithik alhamdulillah bismillah. Sing penting suaranya cik sano. Pak Akbar Tanjung komplit ten Saat janin niki sedaya bola-bola kula. Nggih, sedaya -bola Cuman bolo ketemu setahun bisa. Mudeng basa Jawa karepmu ora mudeng ya karepmu. <laughs> Eh acarane ning Solo ya kudu ngerti basa Jawa ora mudeng takok sing mudeng lah. <laughs> Ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana kangge para putra lan putri harapan الكلوب كل القلوب إلى الحبيب يتميل كل القلوب إلى الحبيب التميل ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل عما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسير هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المجال المدد المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله سيدي وبآله عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآله عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآله عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآله عجل بالنصر وبالفرج Alhamdulillah Sebelum kita lanjut Kita akan doakan dulu Barusan kita mendapat berita kabar Bahwa almarhum Bapak Taufik Kemas Meninggal dunia Dan saudara anak daripada Bapak Wiranto Beberapa hari yang lalu juga meninggal dunia Saudara Zainal Nur Rizki Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka Melapangkan kubur mereka dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di surganya bersama para syuhada, para anbiya wal mursalin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waskinhum al-jannah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin bi sirril Fatihah. Ling eh siramanungsa samana anggonmu Tani, Tani, Tani. ojo turu-turu sore. Tak cinta لله صلاة دائمة في دوام يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام عليك يا رسول الله o Resul عبد القادر الجيلاني حبيب النبي النبي شعبد القادر يا حبيبي بأحمد بمحمد من الله da Ramada على حماده Bapak Muhammad Soeharto mantan presiden Allah, ya Allah, ya Allah. الحق المبين رسول الله يا ذو الجبين ويا من جاء بالحق المبين love. أقم لي بالقصد كغلا بالقصد كغلا المانيا de sira dipiling rakyat gawe seneng rakyat sira dipiling rakyat aja ngapusi rakyat sira dipiling rakyat gawe seneng rakyat sira dipilih rakyat gawe bunga rakyat sira dipilih rakyat aja ngapusi rakyat sira dipilih rakyat aja gawe gelo rakyat Salim Na Ima wadon mang tonggone kacang kowe kanggo blonjone sajak perlu utang enggal diparing ne nanging aja nganti jaluk anakane sole wasalim dae والأصحاب من قد وحدا Alhamdulillah saya istirahat dahulu Pak Kiai Mukhlis insyaallah akan memberi mauizatul hasanah untuk kita semuanya.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 Terlepas beliau ada kekurangan dan kelemahannya. Memang semua manusia tidak ada yang sempurna. Di samping ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Di samping ada keistimewaan, pasti ada keterbatasannya. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bapak-bapak dari keluarga dan ibu-ibu dari keluarga Bapak Muhammad Soeharto yang telah memperakarsai adanya malam berzikir dan bersolawat yang dalam acaranya adalah dalam rangka pengetan swargi Swargi itu bahasa Jawa surga. Berarti semoga beliau betul-betul menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kepada para kiai, para masyayikh, para habaib dan juga kepada para pejabat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Semuanya saya hormati, saya muliakan. Sebagaimana diketahui bahwa saya ditunjuk oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf untuk menyampaikan beberapa tausiah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Di dalam Islam menilai seseorang tentu akan menilai yang cenderung sisi baiknya lebih-lebih apabila orang tersebut telah tiada. Apabila orang itu sudah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang arif cenderung akan menilai kebaikan-kebaikannya. Kemudian didoakan semoga diterima di sisi Allah. Adapun kelemahannya, kesalahannya, justru kemudian kita doakan semoga Allah berkenan mengampuninya. Hanya orang-orang yang kurang sehat sajalah. Kemudian dia mengungkit-ungkit keburukannya. menyebarluaskan kelemahannya. Padahal dia bertanggung jawab untuk minta maaf kepadanya. Sementara sudah tidak mudah untuk minta maaf kepada orang yang sudah tiada. Itulah sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Ulkuru mahasina mautakum Wakufu an masawihi Sebutlah Kenanglah Bicarakan tentang kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kamu Sebaliknya tutup Tidak perlu dirembuk Tidak perlu dibicarakan kelemahan-kelemahannya Islam mengajarkan kita menjadi orang yang bijak Islam mengajarkan kita menjadi orang yang arif. Dan insya Allah apabila kita semuanya bangsa Indonesia berperilaku seperti yang ditunjukkan dan dibimbing oleh Nabi. Maka pasti akan jadilah negara yang penuh dengan suasana damai. Suasana rukun, guyup, bukan justru saling menjatuhkan antara satu yang dengan yang lain. Apabila itu yang terjadi, kita tuh khawatir apabila Allah kemudian mengangkat berkat rahmat dari tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim." Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan diturunkan di tengah-tengah komunitas masyarakat. Yang di tengah-tengah masyarakat itu ada satu dua apalagi lebih saling memutus tali persaudaraan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. <clears throat> Sekali lagi Bapak Muhammad Soeharto pernah di dalam wejangannya kepada para kabinet menteri pada saat beliau masih hidup. Beliau pernah mengatakan ojo telu telu ojo ojo gampang gumunan barangkali bapak ibu masih ingat kalau sempat menonton di TV ojo gampang gumunan ojo gampang kagetan ojo tumeh ini sempat terkesan bagi diri kami khususnya beliau cukup mendalam apa yang disampaikan ini ojo kam gampang kagetan artinya jangan mudah panik ketika menghadapi persoalan harus dengan kepala dingin dan hati yang bersih sehingga Allah akan memberikan petunjuk dan hidayah ketika orang itu penuh dengan emosi gerusa-gerusu bahasa Indonesia bahasa Jawanya menjadi tidak sehat sehingga ketika dia melangkahkan kaki untuk mengerjakan sesuatu yang seharusnya dilakukan menjadi tidak tepat. Beliau sangat arif dalam hal itu. Yang kedua, ojo gumunan. Jangan pernah mudah silau terhadap kedudukan dengan gebiar dunia. Ojo gampang gumunan. Beliau menyadari dunia tidak selamanya. Dunia sesaat, dunia tidaklah abadi. Dan betul beliau kalau saya baca di antara biografinya, beliau hidupnya bersahaja, terlepas ada komentar yang lain. Termasuk di antaranya beliau dahar kalaupun lauknya sukanya hanya telur dadar. Ya, tapi ada saja orang yang tidak senang. Biar saja itu namanya manusia. Yang ketiga ini yang paling menarik. Ojo dumeh. Ojo dumeh dati woso banjur semena-mena atikang atiku. Ojo dumeh karo wong cilik. Ojo dumeh karo rakyat banjur sakwiah wiyah-wiyah. Subhanallah. Ini sangat bagus apabila semua keluarga dan semua kita semuanya mengikuti jejak beliau. Ojo tumeh dadi wong gedhe. Ojo tumeh kuwoso banjur atikang atikung berbuat zalim sesuka hati. Lan ojo tumeh karo wong cilik banjur sak wiyah Karena Allah sangat benci kepada orang yang zalim dan Allah sangat benci kepada orang yang sombong sangatlah mengena di dalam kita mengenang sejarah beliau sekaligus memperingati suarki beliau yang pada malam hari ini kita berkumpul berdoa untuk keselamatan beliau di alam barzah dan seterusnya sampai di surga muncul pertanyaan kenapa kita berdoa untuk beliau dengan bersolawat dengan mengundang guru kita, Habib kita, Habib Syekh bin Abdul Qadir as sigaf Yang Alhamdulillah malam ini meskipun siang tadi cukup hujan yang cukup deras. Tapi Alhamdulillah malam ini Allah berkenan menjadikan terang sehingga suasana tidak panas, suasana sejuk. Kita berbaik sangka, semoga ini pertanda Allah mengampuni beliau dan kita semuanya. Allahumma amin. Pertanyaannya kenapa bersolawat? Karena solawat adalah salah satu media pendekatan diri kepada Allah. Dengan bersolawat berarti kita sedang berusaha takorup yang luar biasa kepada Allah. Sebagaimana ditunjukkan oleh dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Nabi Musa pernah ditanya oleh Allah, Wahai Musa, Apakah engkau ingin dekat denganku melebihi dekatnya mata dengan penglihatan, melebihi dekatnya telinga dengan pendengaran, melebihi dekatnya lesan dengan ucapan, bahkan melebihi dekatnya ruh dengan jasadnya. Padahal apabila kita perhatikan, nyaris tidak ada jarak antara mata dengan penglihatan, antara telinga dengan pendengaran, antara lesan dengan ucapan antara roh dengan jasad. Tetapi kenapa Allah masih juga mengatakan, apakah engkau ingin dekat denganku melebihi dari semuanya itu? Tentu Nabi Musa menjawab, tentu ya Allah, aku ingin dekat denganmu melebihi dekatnya semuanya itu. Apa kata Allah kemudian? Idzan fa'aktsiris salata ala Muhammad. Kalau itu yang kau inginkan wahai Musa, perbanyaklah engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti media solawat adalah media takarrub kepada Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, insya Allah meminta apapun akan dikabulkan. Allahumma. Ada satu kisah yang barangkali menarik untuk kita sampaikan dalam forum yang berbahagia ini. Yaitu Syekh Imam Shibli Beliau bercerita, salah seorang di antara tetanggaku meninggal dunia. Kemudian beberapa hari berikutnya aku bermimpi bertemu dia. Fasa'altuhu an hali. Kemudian aku tanya tentang keadaannya di alam barzah. Faqala li ya Shibli marad bi ahwalun idho. Wahai guruku Imam Shibli, aku mendapatkan musibah berat. Nyaris aku dihabisi Nyaris aku disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Kenapa memangnya wahai saudaraku? Wadhalika annahu lamma su'iltu talat laja lisani inda suat, Yaitu ketika aku ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka dan seterusnya. Saat itu aku gagap untuk menjawabnya dengan baik. Aku tidak bisa lancar menjawabnya ketika dihadapkan dengan pertanyaan itu. Itulah sebabnya kedua malaikat itu hendak mengajarku habis-habisan. Tetapi idan ana bisyahsin jamil. Tiba-tiba aku melihat seorang yang sangat indah wajah yang sangat tampan maraitu ajmala min wajhan yang aku belum pernah melihat setampan itu selama ini fahala baini yubainahuma kemudian orang itu menghadang untuk tidak lagi malaikat mungkar nakir menyeksaku. fakultu lahu man anta tentu aku kemudian penasaran bertanya-tanya memangnya anda siapa mimba dima lakonani hujjati setelah beliau mengajarku bagaimana cara menjawab yang benar terhadap pertanyaan mungkar nakir yang aku tadinya menjadi gagap dan tidak lancar menjawabnya. Setelah aku diajarinya, faqala ana malakun khalaqani Allah min sawabis salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah malaikat. Sengaja Allah ciptakan karena pahala bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa anta kunta tuksiru minas salati ala Muhammad. Sedangkan engkau, kata makhluk, kata malaikat tadi, wa anta tuksiru minas salati ala Muhammad. Sedangkan engkau termasuk orang yang senantiasa memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW fakhalan ya Allahu laka jabran li salatika ala Muhammad sallallahu maka Allah menciptakan aku sengaja Allah menciptakan aku jabran li salatika sebagai pengganti kamu bersolawat kepada Nabi karena itu tentu kita semuanya bersolawat termasuk malam ini bukan ikut-ikutan bukan latah bukan keren bukan apa tapi karena memang ada tuntunan, ada petunjuk, ada bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Dan Alhamdulillah kita dibimbing oleh Habib Syekh bersama para habaib dan para kiai untuk diciptakan suasana. Begitu nyaman kita bersolawat. Karena dengan pakai lagu, dengan pakai musik gendang yang tradisional. Justru itu menjadikan kita berjam-jam tidak bosan. Ini harus kita syukuri. Semoga ini termasuk juga apa yang disampaikan oleh Imam Syibli. Menjadikan semuanya malaikat-malaikat yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Maka malaikat tersebut mengatakan, liukhallisaka biiznillah min jamil ahzan wa min azabin nairan hatta udhilakal jannah birahmatillah. Karenanya aku diperintah oleh Allah sebagai pahala daripada salawatmu. Aku diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan kamu dari semua penderitaan, dari semua kesusahan. Sehingga aku bisa menyelamatkanmu dari neraka dan bisa berhasil menjadikan engkau ahli surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ini malam ini bukan kebetulan. Ini sudah tertulis di Loh Mahfud bahwa kita semua berdoa untuk Bapak pembangunan yang telah berjasa besar meskipun sekali lagi ada kelemahan-kelemahannya. Semoga dengan berkat salawat ini Allah benar-benar menjadikan kita dan beliau termasuk ahli jannah min ghairi sabqil azab wa da'iqab. Allahumma amin. Yang kedua, tadi saya dipesan oleh Habib Syekh. Pak Mukhlis bebas sajalah, yang penting nanti enggak terlalu lama bebas kok nggak lama katanya. Ya, memang diprogramkan untuk tidak sampai setengah sebelas sudah harus selesai. Karenanya saya ingin berusaha bijak, tetapi ada maknanya pertemuan yang sangat membahagiakan ini. <clears throat> Karenanya ke depan bagaimana bangsa dan negara ini yang pernah dipimpin oleh bapak kita Bung Karno, oleh bapak kita Muhammad Soeharto, oleh bapak Habibie, Gus Dur dan Bu Mega dan sekarang ini Bapak SBY. Selanjutnya bagaimana ke depan betul-betul menjadi negara yang adil dan makmur. Salah satunya adalah memang pimpinan harus adil. Betul Bapak Ibu? Saya menjadi teringat ada sebuah anekdot. Di saat Nabi baru saja dilahirkan, ada seorang raja yang hendak berburu di hutan belantara. Karena beliau terlepas dari rombongan ajudannya. Beliau akhirnya berjalan tanpa arah. Bahkan kemudian pakaian kebesarannya terlepas semuanya. Sehingga akhirnya beliau tersesat masuk dalam sebuah kebun delima beliau terasa haus dahaga yang luar biasa. Maklum karena harus menjalani perjalanan yang bermil-mil, berkilo-kilo. Kebetulan ketika masuk ke dalam sebuah kebun delima, beliau ketemu dengan anak kebun, anak muda. Tentu anak kebun tadi tidak kenal siapa yang masuk di dalam kebun itu. Padahal dia adalah seorang raja seorang rajanya. Wahai anak muda, bolehkah engkau memberiku sebutir buah delima? Oh, tentu boleh tuan. Akhirnya diambilkan, dipetik satu butir buah delima. Kemudian dikupas oleh sang raja dan dimakan. Ternyata airnya melimpah dan rasanya sangat manis begitu dia merasakan manisnya dan segarnya buah delima sempat berkata dalam dirinya maklum seorang raja yang berkuasa wah ini lumayan buah delimanya cukup manis akan aku ambil alih saja ya namanya orang berkuasa main ambil alih bisa saja dia berkata dalam dirinya wah ini lumayan akan aku ambil alih saja pohon kurma, pohon delima. Nampaknya dia tidak cukup dengan satu butir. Masih minta nambah. Wahai anak muda, bolehkah saya minta satu butir lagi? Nampaknya enak sekali, manis. Buah delima. Tentu boleh wahai tuan. Tapi ketika dibuka, dikupas yang kedua dan dimakan, nampaknya airnya kering tidak seperti yang pertama bahkan rasanya pun asem, kecut. Maka dia bertanya, wahai anak muda, kok berbeda dengan yang pertama? Yang pertama tadi manis, yang kedua kok asem. Aneh tapi nyata, anak kebun tadi kemudian berseloroh. Barangkali di negeri ini ada seorang pemimpin yang ingin berbuat zalim kepada rakyatnya. Dia tidak tahu siapa di depannya. Tetapi kenapa? Mungkin ilham robani yang mengiring anak itu berkata seperti itu. Mungkin ada seorang pemimpin yang ingin berbuat zalim kepada rakyatnya. Makdek. Makdek itu bahasa Indonesia-nya apa? Hah? orang ngerti nih, ya wis. Nah, pokoknya makdek. Tiba-tiba dia mendengar selorohan daripada anak muda Barangkali ada seorang pemimpin yang hendak berbuat zalim kepada rakyatnya sehingga buah delima yang kau makan rasanya tidak seperti pertama, terasa asam. Dalam diri seorang raja tadi berkata, betul juga kata anak muda. Kalau begitu, aku tidak akan berbuat zalim. Aku tidak akan melakukan apa yang akan kuinginkan, yaitu mengambil alih pohon delima ini. Bagaimana kalau aku minta sekali lagi satu satu butir lagi? Karena tadi kan asam. Barangkali yang satu lagi bisa seperti yang pertama. Bolehlah diambil satu lagi dan kita dikupas persis seperti yang pertama. Airnya melimpah dan rasanya manis seperti yang pertama. Loh, kok ini manis seperti pertama? Kata sang raja. Anak kebun mengatakan, Barangkali pemimpin itu tidak jadi berbuat dolim kepada rakyatnya. Subhanallah, sang raja berkata dalam dirinya, Betul, kalau begitu sejak saat ini aku tidak akan berbuat dolim kepada rakyatku. Sebab baru berkeinginan saja menjadikan buah ini menjadi tidak lagi manis. Menjadi tidak ada airnya bahkan menjadi asap rasanya. Sejak saat ini aku berjanji tidak akan lagi berbuat zalim kepada siapapun, lebih-lebih kepada rakyat. Maka sejak saat itu terkenallah raja tersebut, raja yang adil yang sebelumnya terkenal zalim. Siapakah raja itu? Dia adalah raja versi yang bernama Anushirwan, raja di saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hidup saat itu. Ini apa artinya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa perilaku seorang pemimpin menentukan makmur dan tidaknya para rakyatnya. Maka seirnya tadi Habib saya luar biasa. Lugas tapi mengena. Semoga menyentuh untuk semuanya. Allahumma amin. Memang menjadi seorang pemimpin itu adalah satu kedudukan yang sangat strategis Nabi bersabda, sehari saja seorang pemimpin bekerja di kantornya. Dengan berupaya bagaimana memakmurkan rakyatnya. Bagaimana membahagiakan rakyatnya. Sehari saja seorang pemimpin yang adil. Nilainya lebih bagus daripada kita orang biasa beribadah selama 60, 70 tahun lamanya. Jadi Bapak Kiai, kita wiridan bersolawat 70 tahun masih kalah utamanya dengan seorang pemimpin cukup sehari di kantornya berupaya bagaimana rakyatnya makmur karenanya tidak aneh kalau banyak berebut menjadi wali kota berebut menjadi gubernur berebut menjadi menteri berebut menjadi presiden karena pahalanya luar biasa betul Bapak Ibu Sekali lagi, itu kalau adil. Tapi kalau tidak adil, jangankan sehari, satu jam saja ngutak-atik kalkulator. Bagaimana bisa mengurangi 01 dari uang negara sehingga bisa dikatakan korupsi. Jangankan sehari, satu jam saja dia korupsi. Nilainya lebih jelek daripada nyopet 70 tahun. Allahumma nyopet kok amin gimana? Allahumma na'udzubillah min dzalik. Mari kita doakan semoga pemimpin kita mulai pusat sampai di daerah, bahkan di RT semuanya jujur, semuanya adil, semuanya saleh sehingga membawa berkah bagi bangsa negara kita. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada waktu untuk sholawatan dan doa. Setengah sebelas kita nanti selesai. Tadi kalau kita dikatakan pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, bagaimana kita bisa mendapatkan awali dari diri kita. Rasa mikir wong liya. Kalau diri kita wiwit jujur, sana jujur, sini jujur, nanti timbul manusia jujur. Tapi kalau kita tidak jujur, kepingin sing jujur, mustahil. Ya, jadi setiap orang itu kalau menginginkan sesuatu yang baik, kita harus jadi baik dulu. Insya Allah jadi baik semuanya. Tapi kalau kita tidak pernah mau menjadi baik supaya orang yang lain suruh baik, kita tidak baik, ya orang tadi-tadi. Makanya pemimpin itu sebetulnya bukan salah yang dipilih, sing salah ki sing milih. Paham ya? Tidak ada pemimpin itu salah itu tidak ada. Yang salah ki sudrun-sudrun milih Paham? Jadi makanya jadilah bangsa yang cerdas. Bangsa yang pinter. Makanya Masya Allah saya duduk sama Mas Tommy. Ayo Mas, bareng-bareng nyerdas ke bangsa Mas. Soalnya saya mumet kadang delok menungso suaki kok motor kuwi tulisannya RP. Sebelah kanan R, sebelah kiri P. Jadi kalau ada RP, wah, kayak Telepon dulu tuh, telepon telepon celinding, halo, apa kabar? Entah, mandek. Lah itu bangsa kita mesti seperti kayak gitu model. Jadi kalau ada duitnya gelinding-gelinding-gelinding ngomong ini masya Allah ini masya Allah, entah duitnya mandek, misui, malah dikampleng teleponnya pelak orang ajar loh. Ini ini bangsa kita model kayak ngono. Insya Allah orang ya, wis mandek, ah, wis mandek, orang kayak ngono nih. Insya Allah setiap kita menginginkan sesuatu kebaikan, kita harus awali diri kita dulu baik. Insya Allah akan terjadi semua bentuk kebaikan. Dan yakini manusia yang lain itu baik. Orang yang baik adalah selalu menyangka orang lain itu baik. Ciri orang yang baik itu aja. Anda bisa tahu kira-kira ini orang baik enggak. Cirinya dia menyangka orang lain baik. Makanya kampanye terbaik. Jangan pilih saya, pilih lawan saya. Itu terang bagus, mesti kepilih. Soalnya ciri wong api. pilih Pilihlah soya saya lah burung tentu ngono lho. Masalahnya kan. <laughs> orang ngenyek, orang ngenyek. Jadi maksud saya bukan, ayolah semua insya Allah sah Indonesia ini semuanya baik. Tidak ada yang jelek. Wedus api-api kambing-kambing itu masya Allah di Indonesia seneng makmur. Kok bisa? Semua senang. Jadi ayo wahai bangsaku, saudara-saudaraku setanah air, sebangsa dan setanah air, bangkit demi kebaikan negeri ini. Jangan mikir wetenge dhewe. Pikiran bangsa ini. Masya Allah, pumpung aku ngomongi, pumpung enak wong wongi neng gini, ngono masuk maksudku. <laughs> Lek ora ora Lah maaf maaf ngapunten salah kok. Ngapunten ya, bekal. Soalnya apa? Saya ini rindu perjumpaan seperti ini sangat saya rindukan. Rindu betul. Saya ini sampai mimpi-mimpi. Tak arep-arep ya Allah kapan Masya Allah sampai juga ketemu. Nah saya yakin mereka-mereka ini orang baik. Tidak ada yang jelek. Sing paling ngau, manusia itu nek dia, masya Allah. Kalau bisa itu membongkar kebaikan orang aja membongkar kejelekan. Pakai tadi syair saya, ayo dong ngurangi nonton TV. Wes TV ini setan iblis. Kalau ada TV-TV sini silahkan. Karena TV yang paling bagus ya ke ini Lainnya acara seperti ini tidak ada yang bagus di TV. Siapa pemilik TV-nya ayo wis ngomong. Tidak ada. Wong cuman tiap hari membongkar kejelekan orang terus. Masya Allah, Masya Allah. Anak kecil kita baru lahir sudah mudeng ada masalah nonton TV gara-gara ibu ini nyusoni karo nonton TV. Jadi akhirnya anak kecil umur satu setengah tahun sudah pinter politik. Gara-gara TV, eh wahai media-mediaku yang kucintai. Baik tertulis maupun elektronik. Aku rada pinter ngomong sini aku. Jejer wong Jakarta kok piye coba. Jangan Anda menjadi provokator di negeri ini. Soalnya provokator-provokator bangsa ini adalah media-media juga termasuk. Jadi saya minta, jadilah media ini adalah kerjasama dengan bangsa untuk memajukan bangsa ini, untuk menjadikan negeri ini negeri baldatun tayyibatun warabun ghafur. Lu aku ki anggere ditakoni karo wong luar negeri, Anda saya pernah pergi ke salah satu negara. Wong wajah saya ini kan orang kayak wong Indonesia Tau jenggotan sisan kaya ngene. Bapak dari mana? Saya bilang Indonesia. Enggak mungkin. Loh kok enggak mungkin piye iki lho pasporku iki Indonesia. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Sangat bangga. Saya manusia yang senang menjadi bangsa Indonesia dan saya bangga-banggakan di mana-mana. Enak negaraku timbang negaramu tak ngono terus. Lah kok orang-orang kita malah kadang yang mempunyai kedudukan ngelek-ngelek. Wah, negara kita ini susah. Susah ki piye, Drun? Kowe ki sih, kampleng sisan ki susah-susah opone sing susah. Susah apa? Ngomong kere-kere nang ngisor jembatan wis seneng kok kowe entuk dhuwit sakmono akeh aja susah wae. Aja, Drun. Kita gawe basa Jawa ben ora mudeng wong-wong sing ora Jawa. <laughs> Alhamdulillah ini orang nyindir tapi guyon ya, guyon bae. Wong orang hidup itu paling enak santai kok. Ada apa? Oh, ruwet-ruwet ning negara Islam itu damai. Islam itu indah, Islam itu santai, Islam itu kasih sayang, tidak ada slogan Islam itu kasih sayang, tidak ada jihad. Jihad itu Islam, ngamuan kalau ngidul ki ora enak. Mang tangkat Pak Bagia, enten Pak, mboten nggih Pak. Mboten enten. Tidak ada. Lah sing ngamuk-ngamuk ki sapa, Beb? Menungsone, kudu islame, menungsone. Mungkin darah tinggi, kan gitu. Ya terserah. Islam itu damai lo kaya ngene iki kumpul kaya ngene iki ora enak. enak. Ya. Subhanallah. Memang waktunya karena terbatas mestinya beliau-beliau pantas untuk berbicara, tetapi saya bukan tidak mau memberi waktu karena wedi kewengen, wedi kewengen. Soalnya ten mriki kata tiang-tiang sing boten kulino silo silo rong jam sidik kembriging. Aduh gringingan. lawa awake kan wong Jawa asli, wong Jawa iki mesti silo tok karo lah pinggir dalan nengke. Nanti untuk setelah selesai acara ini bagi mereka jamaah-jamaah kita di depan itu ada yang lesehan-lesehan silahkan makan sak kemenge. Bebas dan misalnya atas nama keluarga besar daripada almarhum dan almarhumah ya Bapak Muhammad Soeharto dan keluarga besarnya mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada tingkah laku atau ucapan atau apapun yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sing pantas niki saat jadi Mas Tommy sing ngomong. Berhubung kula langsung di pip jenengan wakile keluarga. Ajib. orang desa ini jadi wakil keluarga cendana li lumayan <laughs> Lah ya alhamdulillah ajib. Dan minta maaf bagi seluruh jamaah Ahbabul Mustafa dari manapun kalian datang yang di luar-luar tidak bisa memandang wajah jenggot langsung melalui layar minta maaf karena memang tempatnya seperti ini saya menginginkan tempat seperti ini karena tempat ini ada bekasnya. Athar. Jadi kita membuat gembira almarhum. Saya yakin almarhum saat ini gembira. Gembira karena keluarga kumpul dan bersama sahabat-sahabat beliau yang kumpul di tempat ini. Bismillah. Mulai keluar dari tempat ini, kita siapkan diri kita untuk menjadi yang terbaik. Masalah dua mengwong elek terserah sing penting aku apa. Jangan salahkan penyiar. Salahkan TV Anda. Mudeng. Loh, maaf-maaf, media mana yang kena. Penyiar itu tidak mungkin mandek. Wong tugasnya e nyiarke kok. Uh, terus ngono ke. Lah nek jenengan ora kepingin nonton nono TV-mu ceklek rampung. Jadi saya berharap setiap ada berita-berita yang kurang menyenangkan di hati kalian, matikan TV-nya. Westik mati. Tadi ada kabar, uh Alhamdulillah saya tidak lihat. Wah. Kecuali kalau kabar solawatan. <laughs> kalau solawatan bukaan terus, itu mesti enak, Tak mungkin tak mungkin ke. Mesti nikmat. Luar biasa. Nek setel solawatan, uh, isfa'alana, kan nikmat. Dan eh, pagi baru cetek dari sekian TV. Uh, eh, telah terjadi penipuan ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Iki wirid capo, foto drun drun. Lo maaf maaf, TV di zaman bapak bapak almarhum bapak Muhammad Soeharto dulu ini. Ayo ngomong aku saya ini. Orang itu bebas, uang ini bebas kaya jaran lagi Makanya kakean LSM, kakean bebas, kakean HAM ini ngerusak negara. Ini ngerusak negoro tidak boleh. Kita ini bebas tapi terpimpin ngono loh. Bukan bebas kaya jaran. Nanti ada perempuan jalan ditelanjang di tengah jalan, ini hak asasi saya. oh, drone drone pakai jaran. Jaran itu pakai pakaiannya cuma depan ceritit, buri ceritit ngelantau weh. Prit-prit. Kalau kita tegur, wah ini ini hak asasi. Oh coba tegur. Oh ya wis pantas yang yang ini. Jangan takut sama hak asasi. Kita punya bangsa ini luar biasa. Kita wajib betul-betul bagaimana menjadikan bangsa ini bermoral. Orang bangsa dan duding ngalor ngidulnya lagi rononya lagi ojo ojo bismillah seneng terus baik nek kepingin seneng undang Habib saya <laughs> gratis gratis ojo kakan ribut orang orang bayar ngundang aku wis politik sapa wae aku saya tidak berpolitik dan acara ini bukan acara politik ini acara betul-betul murni mendoakan beliau dan ini acara-acara murni betul-betul untuk menyatukan umat ini. Untuk menjadi umat yang soleh dan soleha. Orang urusan politik, politik bagian beliau-beliau. Sawah dewe kan turu enak. Eh, ngapa ini padu-padu dewe kan tinggal keplok-keplok ngono -keplok, -keplok rasa urusan. Ya, mudah-mudahan ya Allah saya kepingin negeri ini terus kembali lagi menjadi negeri yang luar biasa Insya Allah. يا يعني حبيبي المصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحق lagi saya atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tidak dapat menghormat tempat kadang Masya Allah. Tapi semua ini keterbatasan kita. Dan selamat pula untuk semua kepanitiaan. Sukses Masya Allah. Terima kasih mereka-mereka yang telah capek untuk mempersiapkan acara di malam hari ini. Saya atas nama keluarga almarhum Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan pada pulang dulu, masih ada pembagian ini. Ki pumpung enek duit 5 miliaran menengo wae. Lungguh wase. Aja kesusu mulai enek enek detail 5 miliaran. Ayo bismillah. <laughs> Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتدت بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم pada maju يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي عليك الله عليك أشرق البدر علينا واختب منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت Oh.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 في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فقد إن الله بالغ أمره قد جعل كل شيء قدرا اللهم تقبل وأصل مثل القرآن هدية منا بردا واصلة وبركة شاملة ورحمة نازلة إلى حضرة حبيبنا وشافعنا قرعة عن محمد صلى الله عليه وسلم وجاء أصحابه وقربته أجمعين جل المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات وخصوصا المرحوم محمد سوهرتو أي بوتين سوهرتو اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافيهما وعفو عنها وعافنا وعفوا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين Ya Allah mugi-mugi bangsa Indonesia menika ya Allah panjenengan pikantuk pimpinan ingkang panjenengan ridho ya Allah pimpinan presiden ingkang saestu mikiraken rakyat lan bangsa menika ya Allah pilih pilihaken ya pilih pilihaken ya Allah Mudahkan di ridho penjahan ya Allah bi barakati selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.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 solawat seperti ini Insya Allah mudah-mudahan Solo menjadi kota solawat Amin Ikutilah dan saya juga berterima kasih romo-romo kiai yang telah hadir dan mengikuti acara ini dan seluruh pejabat-pejabat kita yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang hadir di malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran antum semuanya di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi kemudahan antum pula untuk menjalankan kehidupan ke depan dan diberi kenikmatan keberkahan dalam kehidupan dan insyaallah semua yang hadir diberi keberkahan diberi husnul khatimah amin ya rabbal alamin mari kita akan melantunkan lagu Indonesia Raya hiduplah Indonesia Raya satu dua tiga Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku di sanalah aku berdiri jadi bandu ibuku Indonesia bangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia Siap bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsaku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka merdeka hidup long Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Walafu saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.